Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis, ilmu mengenai mustalah, ilmu mengenai na barakallahu fikum ilmu hadis yang membahas di dalamnya membahas masalah keadaan perawi dan juga hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tersebut ditinjau dari sisi diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam jadi ilmun yubhasu fihi halur rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Paham ya? ya Ini mustalah seperti itu. Ilmu yang dibahas di dalamnya tentang keadaan perawi dan hadisnya. Nah, Dari sisi mana? Dari sisi diterima atau ditolak itu. Itu ilmu mustalah namanya. Naam, barakallahu fikum. Sudah kita lewati, kita langsung aja pada pembahasannya. Qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih halaman yang ke-18 ya kan. Naam. Ya saya cetakan ini ya, cetakan ini. Alhamdulillah ba'as khair insyaallah. Setelah kita menyebutkan mengenai naam barakallahu fikum syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari, naam barakallahu fikum berbeda dengan syarat yang diletakkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau menyebutkan apa? naam tanda-tanda sanad itu bersambung itu dengan dua tanda. Namun sebelumnya di halaman 75 kalau yang punya kami ya, disebutkan pantun yang kemarin sudah kami singgung. Mengenai apa? Bahwasanya nah barakallahu fikum para ulama berselisih mengenai mana yang afdal, sahih Bukhari atau sahih Muslim. Paham ya? Kita bacakan, tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimun. Ladayya wa qalu ayudaini tuqaddamu. Fakultu laqad al Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sina'ati muslimun. Artinya, sekelompok kaum dari kalangan para ulama mereka berselisih mengenai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ladainya di hadapanku. Wa qalu seraya mereka berkata, "Ayo daini tuqaddamu mana di antara keduanya yang lebih didahulukan?" Faqultu, aku katakan, Lakat faqal Bukhariu sehatan. Sungguh Imam Bukhari telah meletakkan syarat kesahihannya dengan sempurna. Karena apa? Karena harus sezaman dan ber bertemu. Kama faqa fi husni sana'ati muslim. Sebagaimana Imam Muslim di dalam peletakan susunan sahihnya itu telah sempurna dan bagus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan dibanding-bandingkan di situ. Biar kita tidak istilahnya apa? Nak merendahkan salah satu di antara dua imam tersebut. Dirinci kalau ditinjau dari sisi kesahihan hadisnya, syaratnya Imam Bukhari afdal. Paham ya? Karena apa? Karena masing-masing perawi harus sezaman dan bertemu. Tapi kalau ditinjau dari sisi susunan hadis-hadisnya yang diletakkan dalam Sahih Muslim, maka Sahih Muslim lebih bagus daripada susunan Sahih Bukhari. Mahfum ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu khulasahnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimatullah alaihi Wa yu'rafu adamu ittisali sanad bi amrayn. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya dan diketahui eh, tidak bersambungnya sanad itu dua perkara. Karena termasuk syarat hadis sahih, termasuk syarat hadis itu sahih apa? Ittisal sanad. Sanadnya harus bersambung, enggak boleh munqati, enggak boleh juga mu'dal. Nah, nanti akan kita lawati pembahasannya. Diketahui tidak bersambungnya sanad dengan dua perkara. Ahaduhuma atau ahadihima salah satu di antara kedua perkara tersebut Al-ilmu bi al marwiya anhu mata qabla an yablugha ar-rawi nam sinna tamyiz. Yang pertama adalah apa? Al-ilmu mengetahui ya, pertama kali mengetahui bahwasanya hadis yang diriwayatkan darinya atau orang yang meriwayatkan hadis tersebut nam orang yang meriwayatkan hadis darinya mata dia meninggal dunia qabla an yablugha ar-rawi sinat tamyiz. Sebelum seorang perawi tersebut apa mencapai na barakallahu fikum umur tamyiz. Nah, umur mumayyiz. Jadi istilahnya itu masih kecil. Paham ya? Masih kecil. Kemungkinan besar kalau kecil itu kan bisa jadi na barakallahu fikum nanti sanatnya pun dia tidak bersambung dan terputus. Karena apa? Karena na barakallahu fikum habibakumullah ini ada khilaf juga ya. Eh, anak kecil yang nah, membawa eh, mengambil hadis itu apakah diterima ataukah tidak? Nah barakallahu fikum. Nah nanti ada pembahasan tersendiri kalau tidak salah. Tapi kalau nah, belum memayis maka masih ada ihtimal nggak bersambung. Oleh karena itu berhati-hati. Nah, jadi di sini terputusnya sanat itu diketahui pertama al-ilmu bi annal marwiya anhu mata qabla an yablugha ar-rawi sinat tamyiz. Bagaimana ngartikannya? Mengilmui Nah, paham ya? Jadi mengilmui bahwasannya orang yang diambil hadis darinya itu meninggal duluan sebelum si pengambil hadis tadi itu para orang perawi mencapai usia mumayyiz. Jadi, nah barakallahu fikum dia belum mumayyiz sudah meninggal duluan anu syekhnya tadi yang dia ngambil hadis. Ini kemungkinan besar bisa nanti Naam barakallahu fikum masuk dalam kategori tanda-tanda syaratnya tidak bersambung. Karena terputus kan itu istilahnya. Nah, seperti itu. Karena posisinya sebelum dia mumayyiz ya. Kecuali kalau dia mungkin setelah mumayyiz atau setelah dewasa itu lebih bisa apa? Dikatakan masihlah dan dihukumi dengan mutasil. hima yang kedua, an yanussa ar-rawi aw ahadu a'immatil hadis ala annahu lam yattasil biman rawa anhu. Aw lam yasma' aw lam yara minhu ma anhu. Artinya yang kedua, nah hendaknya seorang perawi tersebut telah menetapkan Anyanus atau anyunas, Hendaknya apa yang kedua adalah hendaknya seorang perawi tersebut telah menetapkan atau salah satu dari kalangan para aimmatul hadis menetapkan bahwasanya apa? bahwasanya sanatnya itu tidak bersambung. Maksudnya perawi tersebut tidak bersambung sanatnya dengan orang yang dia meriwayatkan hadis darinya. Jadi memang ada seorang ahlu hadis, ya, nah barakallahu fikum atau seorang perawi yang dia itu menyebutkan bahwasannya apa? Bahwasannya orang yang mengambil hadis darinya itu tidak bersambung sanatnya. Jadi nas langsung gitu ya. Nah barakallahu fikum nas langsung bahwasanya si fulan tidak mendengar langsung atau si fulan tidak melihat gurunya, enggak pernah melihat gurunya. Nah, kita lihat aulam yasma' atau dengan na barakallahu fikum atau dengan ucapan yang lain eh, seorang perawi tersebut belum pernah mendengar guru yang dia mengambil hadisnya. Berarti kan mungkotek nanti, tidak bersambung. Atau lam yara atau dia belum pernah melihat. Paham ya? Masih ma'tuf ke situ. Itu enggak ada lamnya, enggak ada lamnya ya. Maksudnya ma'tufnya ke yasma itu kan. Nam atau dinaskan ditetapkan bahwasanya si perawi itu belum pernah melihat. Na barakallahu fikum Naam eh, belum pernah melihat gurunya yang apa asalnya belum pernah melihat seseorang yang apa orang yang dia mengambil hadis darinya. Nah, maksudnya itu dia belum pernah melihat orang yang dia mengambil hadis darinya. Cuman ya kabar aja kemungkinan besar mengkotak seperti ini karena kalau dia melihat atau dia mendengar langsung itu kan dugaan kuatnya mutasil sanadnya bersambung. Tapi kalau dia nggak pernah melihat, nggak pernah juga mendengar, nah barakallahu fikum itu terkadang kalau dinaskan oleh seorang perawi atau salah satu aimatul hadis, nam bahwasanya si fulan nggak pernah berjumpa dengan nam si fulan atau gurunya tadi itu atau istilahnya yang dia mengambil hadis darinya, itu bisa jadi apa? Nam dugaan kuatnya mengkotek tidak bersambung. Nam. Coba antum ulangi lagi ngartikan coba artikan. an yanus rawi aw ahadu aimatul hadis ala annahu lam yattasil biman rawa anhu aw lam yasma' aw yara minhu ma haddatsa bihi anhu. Coba. Antum Dengan orang ya, tiang sambung dengan orang yang ya kan? Ewa. Atau lam yasma itu atau dia tidak mendengar itu ya. Terus Ewa Intinya seperti itu. Intinya memang sudah dinaskan oleh para ulama bahwasanya si fulan tersebut tidak mendengar langsung atau tidak melihat na barakallahu fikum melihat tidak melihat atau tidak melihat orang yang dia mengambil hadis darinya atau tidak melihat orang yang mengatakan hadis darinya. Intinya ini adalah dugaan yang sangat kuat hadisnya terputus sanatnya. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Adapun yang berikutnya untuk masalah syudzud. Naam insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang ya insyaallah taala. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah termasuk syarat hadis sahih harus harus bersambung sanatnya, bersambung sanatnya. Adapun kalau mutas eh, kalau munqati' atau mu'dal nam tidak bisa dihukumi sahih karena dugaan kuatnya dia tidak mendengar langsung atau dia tidak mendengar dari eh, tidak melihat atau tidak mendengar langsung dari nam orang yang dia mengambil hadis darinya subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illallah wa